cerita ya masalah al-amr bil ma'ruf terhadap ulatul umur pada seorang khalifah jadi nasihat perintah untuk berbuat baik pada mereka tapi <clears throat> sebelumnya ya ikhwan merajaah tentang yang kemarin atau Ibnu Abi Rabah Taib Muiz apa yang kau ketahui tentang beliau atau Ibnu Abi Robah rahmatullah eh apa tidak baik apa yang menyebabkan beliau dimerdekakan oleh majikannya Hasan eh apa sebab atau dimerdekakan oleh majikannya sehingga beliau merdeka. Apa sebabnya? Ayo, asangka. Jadi ini diantara sebab ya majikan atau ibnu Abi Robah memerdekakan beliau karena semangatnya khiras beliau ketika takarub ilallah beribadahnya menggunakan waktunya yang berfaedah sehingga dalam rangka juga untuk takarub juga majikan ini dia memerdekakan atau Ibn Abi Robah sehingga merdekalah beliau dan tentunya ini juga mendapatkan pahala majikan tersebut karena memang betul mengharapkan pahala Allah ta'ala <clears throat> Bagaimana pembagian beliau dalam masalah waktu? Enam, ya Bilahab, masih ingat nggak kemarin? Ewa, as al awal. Mm -mm. Ayo, ini diantara keberhasilan beliau di dalam menggapai suatu kemuliaan dari perbudakan menjadi seorang yang sangat mulia. Ada tiga hal. Beliau seorang yang bisa memanage waktunya. Sebagian untuk majikannya berhikmah ya kepadanya. Kemudian sebagian untuk Allah takarub dengan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah menggunakan waktunya dengan yang berfaedah. Ini. Ini sepantasnya seorang talibul ilmi mencontoh beliau menggunakan waktu yang sedemikian mungkin. Jangan sampai seorang talibul ilmi lebih-lebih dia seorang yang hafid Al-Quran yang punya bernamis menghafalkan satu mutun matan-matan akidah atau mungkin hadis dihafalkan ternyata tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya mubah tidak berfaedah ini jadi gunakan waktu yang semaksimal mungkin ketika olahraga ketika apa mencari keringat maka dibagi waktunya jangan sampai mengorbankan waktunya persiapan untuk taklim dikorbankan akan baru selesai di nah, sebagian ya ketika olahraga sampai mendekati adan ini ditinggalkan ya ikhwan jangan hulu ya sebagian olahraga sepak bola sampai mendekati adan ini keterlaluan nah, harusnya persiapan nanti bagaimana hadisnya dihafal Sahih Bukhari tapi masih sepak sepak bola, sebagian masih santai-santai. Leni, ini apa? Waktunya berjalan tanpa kalian perhatikan. Kalau Atta bin Abi Robah tidak demikian. Beliau betul-betul memanfaatkan waktunya yang semaksimal mungkin berfaedah ke jalan Allah. Sehingga yang tadinya jadi seorang perbudakan, jadi seorang budak yang hina hina sekarang nama beliau disebut-sebut ya ucapan asuhan beliau sebagai marja bagi kaum muslimin <clears throat> kemudian kita lanjutkan wa'an Muhammad ibni Ali ini juga cerita ya tentang masalah nasihat untuk sang khalifah diceritakan dari Muhammad ibni Ali Qala beliau mengatakan ya hadir majlis al-mansur Sesungguhnya Saya Hadir Di majlisnya Itu al-mansur Ini ya Abu Ja'far al-mansur Beliau juga seorang khalifah Di antara khalifah-khalifah yang ada Setelah Umar Ibn Abdul Aziz, Sulaiman Ibn Abdul Malik, banyak khalifah-khalifah yang ada ketika itu. Beliau hadir di majlisnya Al Mansur Abu Ja'far Al Mansur, wafihi Ibnu Abi Dikfin dan di dalam juga ya di majelis itu hadir Ibnu Abi Dikbin, Wakana Waliul Madinah Al Hasan Ibn Zaidin dan adalah dulu konon di tempat tersebut gubernur kota Madinah namanya adalah Al Hasan ibnu Zaid ini ini gubernur kota Madinah dan Amil Mukminin waktu itu adalah Abu Ja'far Al Mansur Fa'ata Hifariyun kemudian maka datanglah para penduduk Hifari ya Hifariyun ahlul Hifariyun wa sakho ila Abi Ja'far Al-Mansur Sa'an min Amr Hasan Ibn Zaid maka para penduduk ini mengeluhkan pada khalifah yaitu Abu Ja'far Al-Mansur Sa'an tentang sesuatu yaitu perkara tentang kepemimpinan Gubernur Al Hasan bin Zaid. Ini, ini keluhan rakyat ya tentang pimpinannya, tentang gubernurnya Hasan Al Al Hasan bin Zaid. Fakola Al Hasan maka Al Hasan bertanya, mengatakan kepada Khalifah, Ya Amirul Al Mukminin, wahai Khalifah, sal'anhum Ibn Abi Di'fin Wahai Khalifah Tanyalah kepada Ibn Abi Di'fin tentang Rakyatnya Tentang komentar bagaimana penilaian mereka terhadap saya Ini Qala fa'as'alahu anhum Maka di sini yani Al-Mansur bertanya kepada Ibn Abi Di'fin tentang masyarakatnya tentang masyarakatnya yang dipimpin oleh seorang gubernur Hasan Ibn Zaid Pakola maka beliau pun menjawab yakni Ibn Abi Di'fin beliau menjawab Ashadu annahum ahlal khitam fi a'radinas Beliau mengatakan saya bersaksi bahwasanya mereka yakni penduduk setempat adalah orang-orang yang membicarakan tentang kehormatan manusia. Ahlul khitam fi aradin nas. Ini yakni penduduk yang sukanya membicarakan tentang kehormatan manusia. Yang mana mereka rakyatnya tukang apa? Yakni menjelek-jelekan pemerintah, gubernur, pimpinannya. Ini. Faqala Abu Ja'far maka khalifah Al-Mansur Abu Ja'far berkata, "Sami'tum apa kau mendengarnya wahai rakyat Al-Hifariyun? Faqala Al-Hifariyun maka tentunya rakyat mendengarnya ketika ditanya demikian. Kemudian menimpali ya berkata juga Al-Hifariyun, "Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah fas'al fasalhu Anil Hasan ibn Zaid kalau begitu ya tentang komentar dia coba sekarang engkau wahai khalifah tanya kebalikannya tanya kepada Ibn Abi Tifin tentang Al Hasan kalau Hasan mengatakan demikian tentang rakyatnya, demikian demikian demikian, sekarang coba engkau wahai khalifah tanya tentang Hasan bagaimana kepemimpinan beliau, pemerintahan beliau sebagai gubernur di kota Madinah. Fasa'alahu maka khalifah pun bertanya kepada Ibn Abi Di'fin. Fasa'alahu fa'ilnya adalah khalifah hu kembalinya kepada Ibnu Abi Di'fin. Faqala maka beliau pun menjawab Ashadu annahu yahkumu bihul haq Maka saya bersaksi bahwasanya dia gubernur tersebut adalah seorang pemimpinan, seorang gubernur yang berhukum tanpa kebenaran. Iya, ketika dia suatu, ketika dia memutuskan suatu perkara, dia memutuskan di atas satu kedoliman. Tidak di atas al-haq, Nah ini, ini pernyataan Ibnu Abi Dhifin yang memang dianggap seorang alim di tengah-tengah mereka sehingga merujuknya pada mereka, pada Ibnu Abi Dhifin untuk bertanya. Fakola maka siapa ini fakola? Hmm? Khalifah. Iya. Kemudian Khalifah mengatakan, "Qad sami'ta ya Hasan?" Sungguh engkau telah mendengar wahai Hasan. Qala ia ya amral Mukminin. Kemudian dia pun dia pun mengatakan, wahai amral Mukminin, salhu an nafsik. Qala ini Hasan ya. Kemudian Hasan bertanya bertanya pada mengatakan kepada seorang khalifah, "Ya Amirul Mukminin, kalau memang demikian kenyataannya ya ternyata saya dibilang seperti seperti ini sama rakyatnya sama Ibn Abi Tifin sekarang selehu. engkau juga tanya kepada Ibnu Abi Tifin tentang dirimu tentang dirimu jadi saling apa melempar ya ketika satu dijatuhkan yang lain coba kamu tanya coba kamu tanya Pakola maka beliau pun menjawab mengatakan mataku kulufiya. Pakola ini siapa? Hah? Al Al Mansur. Apa yang kau katakan wahai Ibnu Bitifin tentang saya? Komentar engkau wahai Ibn Bidifin tentang saya setelah berkomentar rakyatnya komentar kepada gubernurnya kemudian apa juga gubernur berkomentar tentang rakyatnya bagaimana rakyat juga komentar tentang bagaimana gubernurnya setelah gubernurnya tahu ternyata apa gubernur yang kurang baik maka dia pun menghancurkan coba engkau tanya ya khalifah kepada Ibn Abi Tifin tentang dirimu bagaimana maka beliau pun mengatakan kala ayu fini Amirul Mukminin apakah khalifah akan mengampuni saya akan memaafkan saya ketika nanti saya akan menceritakan apa adanya karena memang kadang akan tersinggung akan marah ketika cerita apa adanya ketika akan mengatakan baik itu baik, itu jelek itu jelek. Apakah seorang khalifah akan memaafkan saya ketika saya menceritakan apa adanya? Fakola, maka khalifah, khalifah pun mengatakan wallahi birani demi Allah ya engkau sungguh kabarkan kepada saya bagaimana penilaianmu tentang saya akan saya maafkan ketika memang ucapan-ucapan engkau apa yaitu menyinggung menyakiti perasaan hati saya ini akan saya maafkan coba kabarkan kepada saya bagaimana penilaian engkau wahai Ibnu Abi divin maka beliau pun mengatakan ashadu annaka akhatta hadal mala min huri haq saya bersaksi bahwasanya engkau wahai khalifah engkau mengambil harta tanpa haknya wa tahu fi ahlihi dan jika engkau menjadikan harta tersebut engkau salurkan bukan pada tempatnya, bukan pada ahlinya, bukan pada memang yang berhak. Nah ini, ini pernyataan Ibn Abi Tifin dengan sangat terpaksa, dengan sangat mungkin khawatir nanti ada apa dibalik semua itu mungkinkah akan dipenjara atau mungkin dibunuh oleh sang khalifah karena menyatakan yang sangat pedas, yang sangat menyakiti ini ya dan belum tentu ya mungkin zaman sekarang berani ya ketika ada seorang pemimpinan seorang presiden ada rakyatnya mengatakan langsung di depannya mengatakan kepada gubernurnya langsung mengatakan apa adanya ini jarang untuk berani dan jangan mengatakan mungkin ya basa-basi ya basa-basi karena takut <clears throat> dan ini dinyatakan oleh Ibn Abi tentang bagaimana kekhalifahan seorang khalifah yaitu Abu Zafar Al Mansur yang mana pernyataan beliau adalah yang sangat apa menyakiti hatinya di mana beliau mengambil harta bukan pada haknya menjalankan menyalurkan hartanya salah pada tempatnya ini kemudian tak kala mendengar pernyataan sedemikian bahwa doa dahu fi kofa maka khalifah meletakkan tangannya di kofahu fi kofah apa kofah tengkuk ya tengkuknya ini Ibni Abi Tifin di tengkuknya Ibni Abi Tifin wa ajala yakulahu kemudian dia mulai mengatakan amma wallahi laula ana demi Allah seandainya bukan saya seandainya bukan saya ini cara tertulis adalah la akhadat abnaul faris. Ini maktub ya di, di kitab kita sebagian. Kalau seperti ini keadaannya maka akan ganjil artinya dan yang pas kalau alam bisawab mungkin dibaca yakni la uhidat atau mungkin la akhadtu abna al faris ini ya dengan bentuk majhul atau dengan bentuk la akhadtu sungguh saya akan mengambilnya abna al faris anak-anak itu dari negeri Faris dan Rom dan Delam dan Turki dal makan minka jadi demi Allah seandainya bukan karena saya ya sungguh saya akan mengambil saya akan mengambil anak-anak Faris negeri Paris dan juga Rom dan juga Dalam dan juga Turki dengan kedudukan ini yakni akan memecat engkau wahai Ibn Abi Tifin akan mengusir engkau wahai Ibn Abi Tifin kemudian diganti dengan anak-anak Faris atau Rom atau Dalam atau Turki ini tapi karena beliau masih ya merasa mungkin butuh kepada Ibn Abi Tifin sehingga nggak jadi untuk diusir untuk dipecat nah, ini maka ketika mendengar pernyataan demikian dari Al Khalifah Al Mansur Abu Ja'far, maka beliau pun mengatakan, "Qad wala Abu Bakar Pak Umar." Sungguh ya Abu Bakar dan Umar berdua beliau menjadi seorang khalifah, menjadi seorang presiden, memegang puncak tertinggi. Fa akhadha bil haq. Beliau mengambil dengan di atas kebenaran. Wa qasama bisawiyah dan beliau juga berdua apa membagi dengan sangat adil. Jadi beliau berdalih dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ketika dimarah-marahi oleh Khalifah Al-Mansur. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhuma bagaimana keadilan beliau, bagaimana seorang khalifah yang sangat adil sehingga jadi manusia nomor pertama setelah para nabi Abu Bakar As-Siddiq Umar dan engkau mencontoh wahai Al-Mansur dalam membagi sama tidak seperti engkau wahai Ibn Abi tidak seperti engkau wahai Al-Mansur dengan cara yang dolim dengan cara yang tidak adil mengambil salah membagi juga salah nah, ini diserahkan oleh Ibn Abi Difin wa akhodabi akfa il warum dan juga bagaimana beliau berdua juga memegang tengkuknya Faris dan Rum artinya menguasai negeri tersebut di tangan-tangan beliau enam Abu Bakar Umar tunduk yang segan kepada kaum muslimin kemudian setelah mendengar pernyataan demikian Fakholahu Abu Ja'far Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur Melepaskan ya tangannya dari dahinya, dari pundaknya, dari tangkuknya. Maqala dan beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, laula anni a'lamu annaka lakotal tuka. Demi Allah seandainya saya tidak mengerti bahwasanya engkau adalah seorang yang jujur, sungguh aku akan membunuh engkau wahai Ibn Abi Lakotal tuka, sungguh aku akan membunuhmu. 6. Lam sini lam apa? Afan. Lam tokit. Sungguh, ya aku akan membunuhmu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Wallahi ya Amirul Mukminin." Demi Allah, wahai khalifah, sungguhnya ini an Sesungguhnya saya menasihatkan engkau wahai khalifah ini dalam rangka untuk kebaikan engkau dan juga kebaikan anakmu yaitu Al Mahdi. Nah ini ini nasihat beliau yang kepada Khalifah Al Mansur agar merubah sikapnya dari suatu ketuliman dan juga anak-anaknya Al Mahdi yang beliau juga seorang yang dolim salah mengharapkan untuk ber tobat untuk kembali ke jalan yang lurus. Baik. Wallahu a'lam bishawab ila huna subhanaka anta wa atubu